kesungguhan Usman di dalam beribadah. Dalam dua berlumpur ke asbab nuzul dan keikutkan dalam tafsirnya disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 9, "Aman wa qanitun ana al sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih." Apakah kamu akan masuk lebih beruntung atau kamu orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada alam akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Jumhur berpendapat ayat ini turun tentang Usman bin Affan. Jadi orang yang beribadat di waktu malam dengan tekun sujud dan berdiri dan dia takut kepada alam akhirat mengharapkan rahmat Tuhannya ini adalah Usman bin Affan. Bagaimana nanti ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang umat, ada ayat yang bicara tentang Umar, tapi ayat ini bicara tentang Utsman kedua surah An-Nahl ayat 76 Allah berfirman hal yastahi wa may yaqulu bil adli wa huwa ala siratin mustaqim Surah An-Nahl ayat 76 Samakah orang itu dengan yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di atas jalan yang lurus Maka Ibnu Abbas radhiyallahu berkata ayat ini adalah husnul fi'l Beliau menikahi Rukayah binti Rasulullah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Abdullah. Ini adalah anak dari Rukayah binti Rasulullah. Setelah Rukayah meninggal, jadi Usman itu istri pertama tidak dimadu. Barulah beliau menikah dengan Mukutum binti benar sampai umur sukun wafat istri kedua juga tidak dipoligami sesudah itu baru dia menikah dengan Ummu Amr bintu Julub bin Amr al Asdiyah juga dengan Fakitah binti rasman bin Jabir yang mendapatkan anak Abdullah al Asghar juga ada Amr, Khalid, Aban, Umar dan Maryam. Lalu beliau menikah dengan Fatimah binti Al-Walid bin Syams bin Mughirah al Mahzumiyah dan punya anak Al-Walid Sa'id dan Usman Kemudian beliau menikahi umur Badin bin Uyainah bin Kisan dan punya anak namanya Abdul Malik. Kemudian beliau menikahi Rawlah bin Syaibah bin Rabi'ah bin Syams dan punya anak yang namanya Aisyah binti Usman, Ummu Abad, Ummu Abad dan seorang anak seperti lain. Kemudian beliau menikah dengan Nailah bin Al-Farah Bisah Al-Aswas Al-Kalbiyah dan diberi nama di, di mendapatkan anak yang bernama Maryam dan juga ada Ambasa. Ketika wafat, beliau masih memiliki empat istri yaitu Nailah, Ramlah, Mulbadah, dan Perkesa. Ini adalah nasirina Sayyidina Usman bin Affan. Ketika Usman Rasulullah terbunuh, maka orang-orang mendapati di dalam jemari-jemarinya terdapat sebuah kotak yang terkunci. Setelah mereka buka, ternyata isinya lembar kertas yang ditulisi yakni wasiat Usman yang berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Ya, ya. Usman bin Affan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya dan bahwa Muhammad utusannya dan bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur di hari yang tidak diragukan lagi dan Allah tidak akan jadinya di atasnya manusia hidup dan di atasnya pula manusia mati dan di atasnya juga akan dibangkitkan kembali insyaallah Utsman bin Affan masa kekalifahan beliau adalah 11 tahun 11 bulan 17 hari beliau juga pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah terbunuh pada tanggal 18 Hijriah tahun 35 Hijriah usia beliau lebih dari 80 tahun Salim bin Kaisar mengatakan beliau wafat pada usia 80 tahun lebih beberapa bulan dikatakan pula 83 tahun atau 84 tahun Katakan mengatakan beliau meninggal pada usia 88 tahun atau 90 tahun Ini ikhtilal tentang umur Sayyidina Usman. maka kita bisa menebak Sayyidina Usman ini seumur dengan Rasulullah SAW dan kebakan Sayyidina apalagi yang perlu kita ceritakan saya dalam sholat Terpilihnya Usman sebagai khalifah adalah melalui majelis syura yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab beranggotakan enam orang. Mereka adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan Sayyidina Zubair bin Karena orang itu bermusyawarah di antara mereka, maka yang tertua di antara mereka, yakni Abu Rahman bin Auf kemudian mengatakan, Ayo serahkanlah urusan ini kepada tiga orang saja di antara kita. Maka saat bin Abi Waqqas menyerahkan kepada Abu Abdurrahman bin Auf. Aku serahkan hak suaraku kepada engkau. Kata saat bin Abi Waqqas. Kenapa saat mendukung Abdurrahman? Karena satu suku dalam sama dari Bani Zubair. Kemudian Zubair mengatakan aku serahkan kepada Ali. Kenapa Zubair mendukung Ali? Karena Zubair ini putra Sofiyah. Sofiyah itu bibinya Ali. Mereka sepupu. Kemudian satu lagi Talha mengatakan aku berikan kepada Utsman. Kenapa kepada Utsman? Karena Talha dan Utsman juga sepupu. Jadi ini memang tiga keluarga yang ada di tempat ini. Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Adapun aku dan suara saat yang diberikan kepadaku, aku tidak akan mau memegang urusan ini sebab Umar telah mencegahku darinya." Jadi ketika Umar akan wafat itu dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Pada Abdurrahman, engkau ini orang paling mulia, engkau orang yang adil, engkau orang yang jujur, engkau penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Hanya ada satu kelemahan pada dirimu. Tapi satu kelemahan itu yang akan membuatkan kalimahan akan buruk jika dipegang olehmu. Ini yang dikatakan Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan aku sudah tidak berhak lagi atas itu karena Usman, karena Umar mengatakan kepada aku demikian demikian. Maka hanya ada dua orang sekarang. Usman siapapun yang aku di antara mereka jadi setia. Maka dimulailah survei dan sensus oleh Sayyidina Abdullah Rahman dia keliling ke kota Madinah dan Makkah mencari aspirasi umat siapa yang lebih dipilih Usman atau Ali ternyata 50-50 jadi pendukung Usman dan pendukung Ali karena hadir dan itu hampir seimbang maka setelah mimbar berbagai macam hal, naiklah Abdurrahman bin Auf ke mimbar Masjid Nabi dan beliau mengatakan aku bertanya kepada wahai Ali, kalau kau memegang urusan ini, apakah kau bersedia untuk menanganinya berdasarkan kitabullah, sunnah rasulnya, dan teladan Abu Bakar dan Umar? Maka Ali menjawab, aku akan jalankan dengan kitabullah, sunnah rasulnya, dan caraku sendiri khas Ali begitu ya enteng saja maka kemudian Abdurrahman mau bertanya kepada Utsman Ali Usman kalau kau dengan urusan ini bersediakah kau melaksanakannya dengan kitab Allah sunnah Rasulnya dan teladan dua orang syekh kita yaitu Abu Bakar dan maka Rasul mengatakan insyaallah nah, setelah itu Sayyidina Abdurrahman bin mengatakan aku dengan demikian membayangkan aku semakin kapan untuk menjadi khalifah dan amirul ini bagi kalian maka bayatlah dia untuk kita semua maka semuanya pun kemudian membayar Sayyidina Utsman bin Affan jadi letak kenapa Sayyidina seperti yang dipilih adalah karena kesanggupan beliau untuk memegang urusan dengan janjinya sesuai dengan teladan Abu Bakar Umar Ali tidak mau terikat oleh hal tersebut beliau dengan caraku sendiri. Sekian itu sampai kemudian Sayyidina Utsman bin Affan memerintah dan Sayyidina Utsman bin Affan ini orang yang lembut hati, penyayang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Beliau lebih suka menyelesaikan dengan mengorbankan dirinya dalam segala hal baik karena maupun jiwa daripada kemudian terjadi keributan. Sebagai contoh ketika sekretaris jenderal dan perdana menteri beliau yang namanya Marwan bin Al-Hakam seorang pemuda yang sangat cerdik dan pandai dalam berpolitik ini dituduh dituduh belum tentu benar ya, dituduh menggelapkan humus Afrika yang nilai 5 juta dinar humus Afrika itu seperlima dari harta yang dikirim dari Afrika 5 juta dinar 5 juta kalikan 2,1 juta itu sendiri berapa banyaknya itu nah, 5 juta dinar diturunkan kepada Marwan al-Hakam dan, Usman tahu bahwa setahu Usman Marwan tidak akan mungkin melakukan hal yang sedemikian gajinya sehingga daripada rame-rame terlalu lama apa yang dapat Usman dia ambil dari harta pribadinya 5 juta dinar itu lalu dia serahkan kepada kas negara dia katakan selesaikan urusan dan jangan lagi ada keributan kita tentang pengusaha Afrika itu inilah dinamikanya jadi modelnya Islam begitu Gak mau ada rame-rame gak suka ada ribut-ribut sudah daripada ribut-ribut lebih baik kemudian dia mengorbankan harta atau yang termasuk ketika beliau akhirnya kemudian meninggal itu karena beliau tidak ingin ada ribut-ribut karena demi Allah ketika hari itu terjadi Al Hasan Al Husain Abdullah bin Umar Abdullah bin Zubair Kemudian para anak-anak sahabat pertemukan telah bersiap di pintu rumah beliau siapapun yang berani memberontak pasti akan dihabisi oleh mereka semua. Tapi ketika mereka minta izin, maka tidak usah mengatakan, Insya Allah jangan sampai ada setetes pun darah kaum muslimin yang beralir karena diriku. Biarkanlah Allah dengan keputusannya aku akan menanti dengan sabar. Jadi yang dapat Sayyidina Utsman berdapat. Kalau dia menyuruh putra-putra sahabat pulang dan ketika mereka pulang hilang beliau terbunuh. Ini di antara perilaku Sayyidina Utsman. Bahwa beliau mencintai keluarganya dan mengutamakan mereka, ini adalah sesuatu yang kemudian memang menonjol dalam sifat-sifat beliau karena beliau lebih memilih orang yang beliau kenal dan bisa beliau kendalikan. Pernah juga bahwa beliau ditegur oleh Sayyidah kita Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Wahai anakku," kata Ummu Salamah, "kenapa kau tidak seperti kedua pendahulumu? Kenapa kau tidak seperti mereka di dalam mengawasi manusia?" Maka Syedera Usman mengatakan kepada Abu Salamah bahwa Bunda sesungguhnya Abu Bakar selalu disibukkan oleh urusan membalikkan ketaatan umat kepada Allah dan sunnah Rasulnya. Maka dia sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk memikirkan hal-hal sedemikian. Adapun Umar maka demi Allah Umar adalah lelaki yang kuat dan dia memegang semua orang Tahu maksudnya? Umar itu disebut oleh Utsman memegang hidung semua orang sehingga kemudian pada masa Umar kita tidak tahu mana yang mukmin dan mana yang munafik karena semua orang takut kepada Umar bahkan kadang-kadang lebih takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Ustaz Utsman, ada pun aku wahai ibu demi Allah, aku ini orang yang akan biarkan biarlah yang mukmin tampak keimanannya, biarlah yang munafik tampak kemunafikannya, biarlah manusia berjalan sebagaimana mereka ada menuju kepada Allah ataukah menuju kepada Tuhan. Ini yang dikatakan terus, Jadi beliau ingin mengatakan bahwa saya memang beda sama Umar. Umar itu pegang hidung semua orang. dipegang orang-orang semua, kemudian takut kepada cambuknya. Tapi Usman atas dia akan membiarkan unta itu dalam ungkapan dan syair akan membiarkan unta itu berjalan sampai ke tempat minumnya sendiri-sendiri. Biarlah kemudian orang menentukan jalan hidupnya ke surga atau ke neraka itu sudah dengan kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa-paksa oleh pemimpinnya. Ini singkat sehingga harus Demikian mudah-mudahan eh, bermanfaat. Nah, kita tutup dulu dan tafsir apa dari sifat-sifat fadilah kisah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Terima kasih yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini tentang kita sudah Usman bin Bagi para jamaah yang mau menanyakan terkait dengan kita Usman bin Affan, dipersilakan untuk bertanya langsung, baik melalui mic yang sudah disediakan panitia maupun lewat tulisan. Apa dulu pada ikhwan ataupun apa yang mau bertanya selamat. memang dari keluarga yang sudah sejak lahir kaya. Ini pertama, ini memang faktanya demikian kita tidak bisa mengkaji. Jadi beliau bukan memulai dari nol, karena memang sejak dahulu keluarga Umayyah ini dikenal sebagai saudara-saudara yang tangguh dan memang berada di kalangan berada di dalam kota Mekah. Kalau kita kenal tokoh-tokoh dari Umayyah, maka hampir semuanya adalah tokoh-tokoh Bu Sufyan bin Harb misalnya, Utsman bin Affan, kemudian eh, Bani Hakam Al Hakam bin Abdul As, bapak Marwan bin Al Hakam, kemudian juga orang-orang seperti Bani Abu Mu'ayyid yang ini semuanya adalah semuanya memang dari golongan malam. Kemudian Usman sendiri adalah orang yang dalam dagangnya dipercaya oleh orang lain. Ya beliau bukan cuma menjalankan bisnisnya sendiri dari modalnya sendiri, tetapi juga banyak modal orang Quraisy itu diberikan kepada beliau. Sampai-sampai ada ungkapan bagaimana disayangnya Sayyidina Usman bin Affan itu sehingga ada syair kalau orang menimang anak ini di kalangan Quraisy sampai nanti sampai hari ini aku menyayangi seperti Quraisy menyayangi Usman. Ini karena memang Usman memang adalah orang kesayangan. Jadi bagaimana kemudian Usman berasal dari nama keluarga berada dan Usman kenapa Rasulullah yang berasal dari kalangan keluarga berada ini juga orang yang amat sangat tekun di dalam berbisnis, sangat gigih di dalam berusaha, amat sangat besar di dalam mengarahkan segala kemampuan untuk berbagai macam eh, perdagangan dan ini uh, yang uh, ada pada diri sendiri Usman bisnisnya apa dan dan kafilah dari Usman itu biasanya tidak kecil uh, yang pernah diserahkan 700 ekor unta dan dikatakan kafilah dari Usman selalu terdiri dari minimal 500 ekor unta dan pernah juga sampai 3000 ekor unta jadi 3000 ekor unta dengan penuh muatan tidak itu kira-kira berapa ton kalau sekarang ya? berapa kontainer itu yang ada pada diri si penulis bin tapi pun demikian dalam penampilan saya harus menggunakan ini orang yang berusaha keras agar bisa melayani para pendahulunya dari kalangan orang Syiir betapapun kayanya, betapapun hidup nyamannya, betapapun kemudian ya umat tidak pernah memaksa dia harus untuk hidup sebagaimana beliau itu. Terakhir saya kecil cerita. Usman itu kan punya tanah pertanian lalu di Madinah dia juga membeli tanah pertanian. Di tanah pertanian di luar kota Madinah itu satu hari di seberangnya ada badan gitu ya. Kemudian ada orang tinggi besar, gagah gitu ya, itu jalan sambil menutupi mukanya dengan pasir gitu ya. Usman sedang istirahat di dapurnya di sebuah gubuk yang tinggi gitu ya, bertiang di tempat itulah Usman sedang beristirahat ketika itu sudah terjadi menjelang badai pasir yang sangat keras. Ketika dia melihat keluar, itu akan kemungkinan itu sedang Umar dengan hatal yang sedang di luar itu. Maka Usman panggil hai orang ini, ada apa dengan dirimu? Dan orang kemari badai pasirnya mengganas, lah Umar teriak dari sana, tidak ada Usman, ada seekor kuda zakat yang lepas. Aku khawatir dia hilang. Jadi Umar nyari-nyari kuda zakatnya, the question. American the president. Karena kan? Dengan Allah yang berfirman, kemarilah akan kusuruh salah satu budak untuk mencari untukmu. Kata mereka, tetap tidak ada sebab masuklah engkau. Badannya, badannya akan datang, badan pasirnya mengganas. Masuklah, aku yang akan mencarinya karena demi Allah, aku yang akan ditanya. Nah, ini umat memang benar-benar masuk dan kemudian dia memuji Umar dan Umar karena ya Allah kau memang orang yang kuat dan perkasa demi Allah akan repotlah orang yang menjadi pengganti <laughs> jadi Oh kabarnya selalu begitu Umar pun ketika melihat dulu perilaku Abu Bakar Dia mengatakan demi Allah dia menyusahkan penggantinya Umar pun mengatakan begitu Dan Umar benar-benar susah menjadi pengganti Abu Bakar Dia melaksanakan segala yang Kemudian dia contoh dari Abu Bakar sendiri dan begitu Usman melihat bagaimana Sayyidina Umar berperlakukan berlaku begitu, Umar pun tidak pernah memaksa Umar Usman ke sini, tidak. Tapi kemudian beliau Sayyidina Usman memuji Sayyidina Umar demikian. Nah nantinya Sayyidina Usman juga mencoba untuk berlaku sebagaimana Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar ke sini. di tengah tengah salah satunya ada di antara dengan Rasul Usman Alas bin Malik menyesalkan satu hari aku datang ke masjid Usman bin Affan sedang berkhutbah di mimbar masjid Nabi dan dia memakai baju yang ketika itu menghitung dari sorban sampai ke bagian kakinya celananya Tambahannya tidak kurang dari 32 buah ini bagiannya Sayyidina Usman itu dari sorban sampai ke bawah kalau dihitung itu total tambahannya sekitar 32 buah nah ini perilaku Sayyidina Usman yang kemudian dia coba untuk menangani para ulama Nah, segera agak berat untuk melihat secara detail bagaimana Sayyidina Utsman mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa karena tadi modalnya sejak awal besar-besar gitu ya. Ini berbeda dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini berbeda dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kita melihat ada perbedaan di antara kedua sahabat ini. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf memang orang yang sangat wira-usahawan yang akan sangat-sangat sedih di dalam hal itu. Tapi kalau sering Usman ini memang sejak awal ada besar, sebenarnya ini. Sejak awal modalnya besar dan berlipat-lipat karena saudara beliau juga yang sangat besar. Jawabannya. Baik, kembali mengingatkan kepada pemberikan di radio bisa pula menanyakan lewat chatbox yang sudah tersedia di situ. Di situ. Ini ada beberapa yang tertulis. Uh, yang pertama, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah pernikahan? atau rumah tangga semakin apa ini tadi kuat bapak uh, eh, Usman itu istimewa tidak mungkin seorang lagi tidak istimewa kalau sambil kalau sampai diambil menantu dua kali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan saking istimewanya maka ketika beliau berusia sekitar 80 tahun pun Beliau menikah dengan seorang gadis usianya 18 tahun Yaitu Naila binti Al-Farsi Pak Ulumi yang tadi yang kita ceritakan yang ketika mereka menikah Ceritanya jadi unik, jadi lucu Karena Ustaz tidak tahu dia menikah dengan siapa sampai ketemu Dia percaya saja cuma datang atau Tamadan itu istrinya Abdurrahman bin Auf Maka Allah istrinya Abdurrahman bin Auf itu mengatakan kepada Usman Wahai Usman, karena kalau dihitung nasab Usman itu orang yang Abdurrahman bin Tapi lebih tua usianya gitu ya tapi tua usia meskipun tua tapi dari segi hubungan asal itu eh, keponakan Usman ya, mau nggak menikah sama siapa sama wanita yang baik lembut hati tulus dan dia mencintai jadi kata teman ya sudah terserah engkau akhirnya dinikahkan oleh Usman dengan Naila ini akalnya cuma sama bapaknya Tapi yang anaknya yang mana sakit sifatnya begitu ya kepada dan kepada istri tidak berjalan dengan opini. Begitu ketemu lah, udah bener berkak gitu. Eh, Naila, kamu tidak aku ini sudah tua. Kamu mau menikah dengan orang seperti itu? Demi Allah aku bebaskan kepada pilihan apakah aku setuju atau tidak dengan pernikahan ini. Aku setuju kok dengan pernikahan ini, kata Naila. Tapi aku ini sudah tua. Kata Naila, aku memang suka lelaki yang lebih tua. Lalu dalam ayat disebutkan Usman membuka sorbannya hampir tampak rambutnya sebagian sudah mulai menipis berwarna putih dan agak botak di bagian depan. Kau lihat daerahnya. Aku bukan cuma tua, aku tua banget. nah kata Naila sambil mengecup dan mengusmat dia mengatakan demi Allah masa mudamu sudah menghabiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu amat berharga bagimu untuk membersamai hingga Allah Subhanahu dia laki-laki memang istimewa, gitu ya. Utsman kenapa seorang yang sangat lembut hati, sangat penyayang kepada istri, dan ya. sebagaimana juga pernikahan-pernikahannya yang terdahulu dalam kaya Sayyidah Ummu Kulthum ini beliau memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang paling mulia perlakuan yang sangat baik. Kalau tadi yang dimaksudkan maka ada hikmah, hikmahnya adalah, gitu ya, Usman tidak memandu istri pertama dan tidak memandu istri kedua. <laughs> Jadi poligami yang Utsman itu baru sesudah saya Ummu untuk menikah ini uh, dari istri saya Dari nah, istri saya tiga, tiga dari ya Lima lelaki utama umat ini Tidak memadu istri pertama Rasulullah dan Khadijah Usman dengan Rubai, bahkan Ummu Dan Ali dengan Fatimah Tidak ada madunya, baru pernikahan kedua Dan ketiga dan keempat itu jadi satu Begitu Wallahu a'lam bishawab. Baik, baru saya selanjutnya telah disampaikan bahwa keindahan dan Usman pada saat Badar tetap diberi oleh Allah karena beliau sedang merawat istrinya yang sakit. Apakah tersebut dapat dikatakan bahwa merawat istri ter terhitung jihad bagi suami? Jazakumullah. Ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu merawat putri Rasulullah SAW sedang sakit karena karena memang tidak ada yang lain yang bisa merawat putri Rasulullah selain suaminya ini. Dan Rasulullah sudah menduga Rukaiyah tidak akan meninggal pada saat itu sehingga dia memerintahkan Usman untuk tinggal sama karena agar ada yang mendampingi Rukaiyah ketika dia wafat di suaminya sendiri Jadi Utsman bin Affan. Jadi ini perhatian Rasulullah kepada putrinya sangat besar dan tidak ingin yang meninggal dalam keadaan suaminya sedang pergi berjihad. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dengan menjaga harmoni dalam rumah tangganya. Apakah bisa jadi dalil tidak berangkat dia dengan alasan istri sakit? Tergantung kondisi, gitu tergantung kondisi. Kemudian ada yang sekalian, sikap malunya Usman itu seperti apa? Ya memang sangat pemalu, uh, contoh yang Ustaz kalau mandi Usman bin Affan kalau mandi maka seluruh anggota keluarganya diminta keluar dari rumah ditutup pintu-pintu dan jendela dia masuk ke dalam kamarnya di kamar itu ada sebuah bilik yang lebih kecil daripada kamar dia masuk ke dalam biliknya di dalam bilik itu kemudian diselubung dengan kain yang tinggi lalu dia pun mandi di situ itu pun dengan tidak membuka seluruh badannya pakai basahan Ustaz kalau mandi dan kemudian itu pun karena saking malunya dia kalau mandi tidak berani berdiri mandinya sambil duduk ini malu dalam hal yang paling fisik dari saya sajidah Rasulullah keempat nah malu dalam hal batinnya beliau amat sangat malu ya tadi malu malu kalau beliau bisa minum air sejuk penduduk Madinah kok kemudian harus beli air maka dia beli sumur rumah malu dia bisa berangkat berjihad kok penduduk Madinah ada yang tidak bisa berangkat gara-gara tidak punya bekal maka diberi bekal malu kalau kemudian dia dapat untung besar kok penduduk Madinah paceklik gitu maka barang dagangnya diserahkan ya malunya yang begitu-begitu malunya dalam keadaan yang semacam itu. Wallah harus. Oh, ada lagi? Sebutkan Allah wajah untuk usman bukan untuk Sayyidina Ali Nabi Kalau Allah Allah wajah ini sebutan yang biasanya diungkapkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat disebutkan ini dhaif tetapi banyak dipakai. Nah, dhaif tidak berarti maudhu hanya karena pelaksanaannya tidak berarti kemudian dia itu selalu diadakan atau palsu bisa saja benar. Bahwa setiap hari itu didoakan dengan kata-kata kalau Allah wajah, semoga Allah memuliakan zatnya atau bahkan wajahnya. Menurut sebagai riwayat yang lebih baik daripada riwayat seputar ini, ini dikarenakan Sayyidina Ali bahkan orang yang kemudian tidak suka memandang kepada kemaluannya sendiri. Maka beliau wajahnya itu. Ini riwayatnya lebih doain daripada riwayat sebutan karena wajah ini. Nah, tetapi apapun ini adalah doa. Karena semoga Allah, semoga memuliakan Allah Allah wajahku pada zatnya pada bukannya pada diri beliau. Karena memang al-mazlum itu ada Umar itu terbunuh, Usman itu terbunuh dan ditolimi dan disakiti hatinya, padahal dia adalah seorang yang lembut hati. Sementara Selina Ali bin Abi Thalib itu juga terbunuh dan disakiti hatinya. Sehingga beliau terbunuh. Nah, bedanya kalau Sayyidina Utsman kan perangnya sensitif. Maka sakit hatinya itu akan terasa sangat besar. Dia karena Sayyidina Utsman sudah tidak boleh minum. Mereka tidak ingat apa dulu ya aku yang membeli sumrawah untuk penduduk Madinah. Gitu ya. Mereka dengan alasan apa? Itu sakit hatinya tidak Utsman lebih berat. Kalau Sayyidina Ali orangnya kan sih, gue. Jadi sampai mati saja tetap bercanda gitu ya dikritik orang juga disibukan aja lah gitu eh Ali dulu Abu Bakar Umar pemerintah dan ada dalam keterang sekarang pemerintah. gak ada gak coba lu ya terus Ali karena dulu Abu Bakar Umar punya rakyat seperti saya sekarang rakyat saya seperti kamu Disibukan saja ya ketika kemudian Rasulullah minta kasihan, kita masukkan ketika hadis ibti pelanggan ketika Sayyidah Aisyah di apa namanya difitnah berselingkuh Salam dijahit ditanya, Ya Rasulullah siapa yang mendekatkan pada dengan Aisyah? Kata Rasulullah Allah. Ya kalau Allah yang mendekatkan mungkin Allah menipu. Aisyah itu pasti adalah istriku dunia akhirat sampai ke surga. Pasti tidak ada diragukan lagi. Jadi Aisyah pasti bersih dan suci dari semua tuduhan itu. Ini yang dikatakan oleh Usama tapi akhirnya wajahnya Rasulullah tetap teguh gitu. Jadi perlu disegarkan kan? Nah maka Ali memberikan nasihatnya berundangan ya Rasulullah wanita di dunia itu banyak nikahi siapa yang ingin kau nikahi cerahkan siapa yang ingin cerahkan ini ini sifat gitu ya ini memang karakter watak bawaannya begitu ah ini orangnya isi goreng santai saja lah gitu tetapi kemudian Sayyidina Utsman itu serius banget apa-apa yang kemudian eh, kalimat itu sangat sensitif kepada beliau seperti ketika uh, eh, Abu Dhabi bin Fari menolak sedekah beliau, menolak hadiah beliau dihargai seribu dinar dikembalikan dan budaknya dimarahi gitu ya dengan kata-kata karena budaknya itu dipesan nanti kalau Abu Dhabi memberikan kamu bebas karena Allah kata Abu Dhar demi Allah teman tidak akan kubiarkan kau bebas dari perbudakan Usman dan aku yang jadi budaknya pulang kamu ke lagi nah itu dilakukan Presiden Usman dan Usman coba bayangkan karena kata-kata Abu Dhabi itu dia sakit di hari tidak malam Memang orangnya sendiri, memang orangnya lembut, peka hati gitu. Nah, makanya ini kemudian kadang-kadang dari beliau, Allah Ustaz. Gitu. Apa ini? Salah satu cara saya belajar sejarah lewat kajian-kajian. Tapi saya sering mengalami kesulitan karena terlalu cepat. Oh iya. <laughs> oh iya, sejarah itu mencatat nama tempat, keputusan, hukum-hukum, dan sebagainya. Bagaimana kalau menggunakan media elektronik yang bisa ditayangkan sehingga bisa terekam dengan baik dan jadinya mudah-mudahan satu saat Sepatutnya saya kita masuk tradisionalis jadi tidak suka pakai setrongan you know what is the meaning of setrongan iya. tidak terbiasa memakai setrongan maupun powerpoint teman-teman insya Allah mudah-mudahan satu waktu bisa kami rumah. Baik, Abdul Rahim Jazakumullah yang terbaik kepada Ustaz saya Wafilah lagi yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini dan telah bersama kita di dengan pada kesempatan kami 22 Desember pada kali ini.